Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sebelum dilanjutkan, setorkan terlebih dahulu pantun yang paling terakhir. Nah, barakallahu fiikum upayakan sudah hafal sebelumnya. Jadi semuanya sudah inisiatif, enggak perlu disuruh pun langsung paham. Nah, barakallahu fiikum setorkan dari matan yang sebelum matan terakhir kita baca yaitu mengenai hadis marfu' dan juga maqtu'. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu' wa man tabi'in huwal maqtu'. Sama sampai yang terakhir kemarin kita ambil wal musnadul muttasil isnadi min rawihi hatta mustafa wa lam yabin. Ayo bismillah. Antum? Apa? Belum? Ya, ayo dihafal. Antum. Ayo antum bismillah. Hmm. Sudah belum? Ayo, bismillah. Apa? Lantai hati itu Lama udhifa. Lama udhifa lin Nabi. sama udhifa lin Nabi al-mahfu'u wa ma udhifa ma ama wal mahfu'u. Ah. Ama wal Antum bacanya santai tenang gitu, tenangkan pikirannya baru tarannya gitu. Eh, bismillah. Lama udhifa wal mustajal muttasil isnadi min rawi hatta mustafa wa lam yabin ayo wa ma udi salim nabi wa qala oh, wa ma li tabin wal maktubu wal muttasil hmm wal syarrihi apa apa antum sudah nyicil belum belum antum nah, nanti Karena di awal di awal ya eh, wa na'am barakallahu fikum kita lanjutkan dikit barakallahu fikum qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahmatullah alaihi kata beliau wa ala hadha berdasarkan penjelasan ini fal marfu'u laisa bi musnadin marfu' eh, fal mauquf laisa bi musnadin mauquf itu berarti bukan musnad karena di dalam pantun antum perhatikan baik-baik. Di dalam pantun seakan-akan Al-Imam Al-Baiquni mensyaratkan musnad itu harus bersambung syaratnya sampai kepada Rasulullah. Ya enggak? Berarti kalau sampai Rasulullah apa namanya? Marfu' itu loh. Berarti kalau mauquf bukan musnad itu menurut pendapat di sini. Li'annahu ghairu marfu' karena mauquf itu bukan marfu'. Kalau marfu' kan sampai kepada Rasulullah. Kalau mauquf sampai kepada siapa? Sahabat. Kalau maqtu' sampai ke mana? Tabi'in dan di bawahnya. Ya kan? Nah, kata beliau sini perhatikan baik-baik, wa ala hadza berdasarkan penjelasan ini fal mauqufu laisa bi musnadin. Mauquf itu berarti bukan musnad. Kenapa? Li'annahu ghairu marfu'in. Karena mauquf itu tidak marfu', maksudnya tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tidak bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang di sini. Wa illa nanti yang rajih yang kuat Nah, hatta walaupun dia itu sampai kepada tabi'in, kepada para sahabat pun itu tetap musnad. Paham ya? Cuman musnadnya sampai mana gitu loh. Musnad itu intinya bersambung sanatnya. Kalau bersambung sanatnya sampai kepada tabi'in berarti maktu'. Kalau bersambung sanatnya sampai kepada sahabat berarti apa? Mauquf. Kalau bersambung sanatnya sampai kepada Rasulullah berarti apa? Eh? Marfu. Seperti itu, jangan sampai keliru. Wa kadzalikal munqati'ul ladzi saqata minhu ar ruwat laysa bimusnadin. Dan seperti itu pula al-munqati' yang terputus sanatnya alladzi saqata minhu ar ruwat yang hilang sebagian ruwatnya, sebagian perawinya hilang atau nanti tidak disebutkan laisa bimusnad, bukan musnad. Li'annana isyaratna an yakuna muttasilan. Dikarenakan kita mensyaratkan apa? Yang namanya musnad itu harus bersambung. Syaratnya gitu. Menurut apa? Al-Imam Al-Baiquni wal musnadul muttasilu itu perhatikan Pak wal musnadul muttasilu al isnadi min itu berarti mensyaratkan harus bersambung itu loh kalau enggak bersambung munqati' tidak masuk dalam bagian musnad wa hadha huwa ma dhahaba ila ini pendapat yang dibawa oleh muallif wa huwa ra'yu jumhur ulama al hadis ini pendapat apa mayoritas ulama hadis syaratnya harus apa tadi muttasil wa ba'dhum yaqul namun sebagian mereka mengatakan Innal musnada a'ammu min dhalik Musnad itu lebih umum. Perhatikan lebih umum ini maksudnya. kullu ma usnida ila rawi maka setiap yang disandarkan kepada seorang perawi, fahuwa musnadun fayashmalu al-marfu' wal mauquf wal maqtu' wal muttasil wal munqati'. Ini perhatian bebek ini. Maka mencakuplah yang marfu', mauquf, maqtu', muttasil dan munqati'. Lah kenapa? Intinya itu setiap hadis ya, nah barakallahu fikum kok disandarkan kepada perawinya itu namanya musnad. Musnad itu disandarkan, ya enggak? Musnad ilaih yang disandari itu loh. Paham belum? Nah, mau marfu atau maktu atau mauquf itu musnad menurut pendapat yang kedua. Nah, barakallahu fikum. Wala syakka anna hadzal qaul huwa alladhi yuwafiqul lughah, ya kan? Tidak diragukan lagi ucapan inilah yang mencocoknya ahli bahasa. Fa innal lughata tadullu ala annal musnad huwa alladhi usnida ila rawi. Dikarenakan secara bahasa menunjukkan bahwasannya musnad, bahwasannya nam musnad sesuatu yang disandarkan huwa alladhi usnida ila rawi, yaitu yang disandarkan kepada seorang perawi. Intinya disandarkan kepada seorang perawi. Mau mauquf silakan marfu enggak masalah, maqtu pun tidak dipermasalahkan. Itu menurut secara bahasa. Sawa'un kana marfu'an am ghair marfu', au kana muttasilan au munqati'an, baik itu marfu' maupun tidak marfu', muttasil ataupun munqati', lakinnal alladhi 'alaihi aktsarul muhaddisin. Perhatikan bab ini. Akan tetapi, pendapat yang kebanyakan mayoritas ahli hadis annal musnada huwa alladhi ittasala isnaduhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya musnad itu adalah apa? Yang bersambung sanatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mayoritas jumhur ahli hadis menyatakan seperti itu. Musnad itu harus bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Secara bahasan yang benar. Hatta marfu, maktu, mauquf pun juga musnad secara bahasanya enggak. Karena intinya apa tadi secara bahasa yang disandarkan kepada seorang perawi. Nah, amal musnid. Nah, musnid itu orangnya. Perhatikan. Amal musnidu fahuwa rawi alladhi asnadal hadis ila rawi. Adapun musnid itu ada seorang perawi yang dia menyandarkan hadis kepada perawi yang lainnya. Ya enggak? Haddatsana fulanun qala haddatsana alan. Haddatsana yang pertama itu berarti musnidnya. Hadisnya kedua berarti apa? Nah, barakallahu fikum atau orang yang nah, disebutkan tadi sandarkan tadi namanya apa? Namanya adalah musnad ilai Yang disandari musnad ilai Yang disandarkan namanya musnad. Musnid ini yang menyandarkan menyandarkan, disandarkan, disandari lain atau beda? Lain atau beda? Eh? Lain atau beda, Akh Mustafa? Yang menyandarkan, yang disandari, yang disandarkan, itu lain atau beda? Eh? Bedanya apa bedanya? Intinya beda ya? Intinya beda. Nah, barakallahu fikum yang menyandarkan tuh orangnya. Ya, Pak. Yang disandarkan mungkin bisa jadi apa? Hadisnya atau periwayatannya. Paham ya? Yang disandari itu orangnya. Orang yang disandari, bukan yang menyandarkan. Sama-sama orang tapi yang satunya ini nah musnad itu yang awal tadi itu. Paham ya? Musnad ini itu yang diperawi yang setelahnya, gitu loh. Kita lihat sini. Bahwa rawi alladhi asnadal hadis ila rawi. Musnad itu adalah seorang perawi yang dia menyandarkan hadis kepada perawi yang lainnya. Fa idza qala fulanun. Nah ini perhatikan. Haddatsani fulanun. Telah menceritakan kepadaku si fulan. Si fulannya apa berarti? Musnid atau musnad atau musnad nilai Haddatsani fulanun. Telah menceritakan kepadaku si fulan. Nah, fulanun ini musnid, musnad atau musnad ilaih? eh? Musnad ilaih. Karena apa? Karena nah barakallahu fikum yang disandari dia. Paham ya? Menyandarkan kepadaku. Paham ya? Nah, kemudian orang yang ngomong tadi namanya apa? Musnid. Paham belum? Kita <laughs> gitu aja ya. Nah, fa idza nah qala ini, qala ini yang berkata ini, namanya apa yang berkata ini? Musnid. Haddatsani fulanun. Fal awal musnid. Paham ya? Nah, wasani musnad ilai. Nah, barakallahu fikum telah menceritakan kepadaku si fulan. Naam. Jadi musnad ilai itu yang disandarkan atau yang disandari, apa yang disandari. Musnad itu yang menyandarkan, musnad itu yang disandarkan. Intinya di situ berputar antara apa? Antara nah barakallahu fikum sanad dan juga periwayatan situ yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Nah barakallahu fikum kita lihat nanti. Fal awal musnidun wasani musnad ilaih, yakni anna kullu man nasab al hadis fa musnid ini. Maksudnya setiap orang yang menisbahkan suatu hadis maka itu adalah musnid. Nah, berarti di sini haddatsani fulanun musnidnya mana berarti ini? Haddatsani fulanun telah menceritakan kepadaku si fulan. Berarti musnidnya yang mana itu? Yang mengatakan itu ya, yang mengatakan itu. Wa man nusiba ilaihi hadis dan yang disandarkan hadis kepadanya fahuwa musnadun ilaihi. Haddatsani fulanun. Fulanun itu berarti kan yang menceritakan hadis. Hadis sandarkan pada si fulan itu. Jadi musnad ilaihi. Amma sanadu ada musnad fahum rijalul hadis. Maka sanad itulah rijalul hadis yaitu ay ruwatuhu para perawi hadis fa idza qala haddatsani fulanun an fulanin an fulanin apabila ada orang berkata telah menceritakan kepadaku fulan dari si fulan dari si fulan fa haula'i hum sanadul hadis mereka itu adalah para rijalul hadis para perawi hadis urut-urutannya seperti itu Nah, kita lewati kan silsilatul rijal al-musilatu ilal matan, yaitu rentetan atau mata rantai para perawi hadis yang bisa mengantarkan kepada matan hadis. Ya gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Li'anna al-haditsa i'tamada 'alaihim wa saru sanadan lahu. Eh, barakallahu fikum. Dikarenakan hadis itu apa? I'tamada 'alaihim. Naam, bersandarkan kepada mereka wa saru sanadan lahu. Maka mereka menjadilah apa? Menjadi sanad untuk hadis tersebut. Paham ya? Menjadi sandaran untuk untuk hadis tersebut sandarannya sebulan sebulan sebulan disebutkan tadi. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum. Adapun berikutnya mengenai isnad ini hampir sama ya, hampir sama. Nam karena nanti dibedakan oleh sebagian para ulama kita baca pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil